Di sesok tangis mikir utang, mikir rute dunia, itu berarti fakot asbah. Monggo teman-teman jadi sopo manusia khiton wong sing ora seneng wah yang atas ya Allah. Mon kabeh mlebu niki <laughs> mulai. Pokoke tangi turu sumpek mikir dunia, berarti sakhiton ala Allah. Berarti kan nantang pangeran, nantang bendune. Lan ajaran kula guyu wis bener mun ajaran ngandel kulus. Esok tangi turu wis guyu. Kenapa kok guyu? Sesuk jamu bojo wis. Oleh cerita beguju guyu. Mergo nampi sumpek fakot asbaha sahiton ala Jadi wong tangi turu kok susah perkara donya, berarti dekne bendu neng Allah Subhanahu dan kalau suwon sangat guys. Wae sama sampean ngaku muridku Kalau pokoke urip ku tau sak detik lah, Pokoknya tahu seneng pangeran. Syukur-syukur sering. Di sampean sing diisin mbek pangeran, wong kok ora iso seneng pangeran. nah senenge sampean mbek ngopi wis ngopi ra apa nah sambal senenge sampean mbek delok TV delok TV ra apa Tapi aja delok gambar iku jenenge seneng. <laughs> seneng perkara gambar Ora perkara pangeran. Dados niki kula kula nu sering niki mboten sombong niki tahadus bin nikmat. Kula nu sering ngekek dhuwit santri 50.000 kadang 1.000. Nek wonten santri rada alim tak kei 300.000. Mak kandhani. Duwe iki haram kanggo nyaur utang. Mergo utangmu kakean dadi tetep ora cukup kanggo nyaur. Pokoke iki gue ngopi tanggo apa sing kowe seneng. Ben kowe iku tau didelok pangeran ning kerajaane kowe tau seneng pangeran. Wes saung seneng kowe iku wong elek. Dadi senengem ngenteni iku disuap. Wis penting tau seneng. Tau ngopi, tau sembuyu, pokoknya urip ning dunia gue happy napa? Suatu saat nak pangeran takok, kowe tahu seneng jangan itu. Nate Gusti. Nate kalau lali nopo nopo nate, pokoknya nate nopo Seneng. Pergi nih gue isin tenan nggih. kalau nih bolak-balik di masalah, tapi rapi susah gue isin deh pangeran. Isine u kok sawangan deh u, pangeran salah kelola, salah tata, salah pilih. Nah, misalnya kayak susah atau <laughs> mikir, pangeran gue tuh Abu Rizal pergi suka rukun mau melarat. Padahal coros si suka rukun masalah masalah tuh pangeran kok warai. Ya sanggono masalah hati yus gini ki, pokoknya masalah hati yus yus gini ki. Geleng-geleng ya, pokoknya pulau suwon, buah piro kadari sampai nu tahu seneng be pengiran. Semua mau cara nih? Sebenarnya ngajol maksiat. Ya sebenarnya nopo nopo Maksiat. Masyur, Nabi Yuna ketemu adi Anas, Anas bin Malik di adik, jenenge Umar. Umar niku Nabi nanti dolan teng daleme Anas niku Umar ku pas dolanan manuk. Kecara mriki kira-kira manuk bedat, Nuhair iku manuk cilik, mati tuwangi si ambek adik Anas. Tiap ketemu Nabi dewasa ditakoki, "Cung kabari manuk embi." <laughs> ya Umar ma fa'alan Nuhair masyhur. Tiap Nabi ketemu muni, "Ya Umar ma fa'alan Nuhair." <clears throat> Di Nabi nu sering guyon. Mulane sing diyakini Imam Ghazali, ya sing diyakini Imam Ghazali niku beliau sering mengutip hadis inna min khiyari umati kauman yathaku najahron min saati rahmatillah Sumben so, umatku sing apik termasuk umatku pilihanku umatku iku kauman yathaku najahron min saati rahmatillah nak guyu banter-banter mergo saking yakine jembare rahmate Allah jadi kau itu bener <laughs> oh banter pol bener Sing kedua sing kira bener, waya beku nasiran <laughs> min khaufi adzabi. Nak nangis ku dhewean perkara ne wedi seksane oh, Dadi nak dalu sungkeman pe pangeran nangis eling dosa. Jadi ngarepe wong akeh ora usah nangis biasa. Sing ceria. Mergo nak kowe sering nangis, kesane iku ngeluh mbek kodok-kodok. Karena dewi itu malah perlu dobat no. Ketika di Nabi gue pinter, pinter banget. Nah dewi, itu waya buku nasiran min khaufi azabi. Nah Ani iku nangis mergo wedi azabe apa. Mergo mau nah, nak Dewi nak guyu malah Ini penting kalau aturakan karena Dewi Ibnu Abbas ketika ono santri-santri guyu terus ada yang protes karena kasratu dhuhki tumitul kolba kalau guyu kakean itu marai ati nopo mati itu kabe ulama nafsiriku guyu neng umurit dunia tapi nak guyu neng umur puas aturannya Allah niku malah jadi wali ini ku masyur. Nabi nate khutbah. Mimbar ini ku kan sangking kayu sing buatan katus mimbar saniki. Mimbar Nabi sampean bersokan tentang Medina itu kan kecil sekali. Niku ketika mensifati Allah sangking senengnya Nabi itu ya ya lu yaminan wasimalan. Jadi Nabi ku goyang-goyang yaminan wasimalan. Gue nyeritaan. Dunia ku kayak pangeran. Sok ben langit itu sak minit. Nabi yang nyantok langit. Langit di depan kekuasaannya Allah mu ala zih wal ardi ala di wal bakhri ala di Nabi ku yatama ala yatama ya lu yaminan masih Sampai saya nesof awal termasuk Ibnu Umar cerita, ku udah mulai mundur, wah tidak rubah perkoroh. Jadi sahabat itu ya orang kacau nih, semua Nabi ya, ya. Sampai hatta nakula laytahu sakitun di Rasulillah. Nanti terus-terus nomi bariki. Rubah. Di pangeran ora seneng ana wong nyifati Allah kok dingin. Wong kowe nyifati dua semangat atau nyifati pangeran dingin. Wah enak mobil seri baru, HP seri baru, nyifati wae kemrocoh ngono. Bar nyifati pangeran kok dingin. Itu kan geblek tenan. Mulane aku yakin sampean jadi wali ku abot. Carane iku gayane iku ketara, ora wali iku ketara. Mau misale nyifati dunya semangat, nyifati Allah iku dingin. Nak wali ku ora ngono, nak nyifati hukume Allah semangat. Yes, nopo? Semangat. Saking semangatnya Nabi nganti goyang-goyang sampai sahabat seni sof awal meni asa kitun nunggu bi Rasulillah. Jangan-jangan mimbar ini nanti gugur, nanti rubuh mergo Nabi goyangin teman. Nah mimbar saat ini kan kokoh-kokoh tuh. Bok khotibe kaya apa <laughs> wis gak masalah wis. Nah, ini penting kalau aturakan. Makanya masyur itu ada seorang mubalek di masjid zaman Sayyidina Ali wis dadi napa? Wis dadi Amirul Mukminin teng Kufah. Sayyidina Ali jen satu-satunya Amirul Mukminin yang enggak nempat di Medina tapi temu di Kufah. Makanya Irak itu terus banyak Islam. Itu ada seorang mubalek pidato di masjid nyeritani rokok, Wah, neraka panas. Wis wong dilebokno rokok, ora bakal metu. Wah, rokok ceritane seru. Dahsyat. Wah, rokok itu apa? Dahsyat. Wah di Ali di Diparani lereni lereni oleh Bu Pidato. Atak jizu anwasi makhlukin mislu. Oh nyifati podo eh oh, gegereng. Kena nyifati sing geger nyifati sing gawe rokok Maksudnya nyifati rokok kok nganti dua saat gak ada sing iso lolos. Sing dasar itu pengairan rokok tetap makhluk. Nyifati eh, kok gegereng Artinya kita ini ya biasa saja melihat neraka. Melebu ya melebu aja. Nampen metu ya metu, Nampen terus ya. Terus ya biasa wae. Karena neraka saya sampean saya kita bedai. Ben sekali-kali ngaji be wong alim. Cek waras kula. Saiki apa bedai? Neraka panas ku kersane sapa? Allah. Terus neraka hebate ngono sing desain sapa? Neraka itu punya sandi yang insya Allah kita selam kita semua ini nggak masalah masuk neraka. Dan kowe kudu iman wes kue kowe yakin mlebu neraka lah kudu iman. wes yakin kan kowe pede banget. <laughs> Mereka pangeran itu ngilani kita ngotot niku. Kalla sofa semua kalla terus kalla lau guna, terus malah pas tarawun al jahim, Pas ilmu neto ilmal yakin pas wayahe tarawun al jahim, pas wayahe mlebu napa? Neraka. Begini maksud kula ngeten nggih, sampean kudu yakin mbek kula niki dawuh Nabi. Neraka sing kaya ngono dahsate, kula baleni malih. Neraka sing kaya ngono dahsate jarene iso ngobong. Dan neraka iku lama nadijat juluduhum badal hum juludan ghairoha ya, liyadzukul adab. Kulit wis sisa diganti meneh pun kuwabe liyadzukul adab. Wis larane pol neraka. Tapi nu kangge tiyang kafir. Tiang mukmin sing mlebu neraka disifati Nabi wa innan naro lam takul asar sujud. Sebagian riwayat wa inna wa ta'ala harroman nar antakula asar sujud. Wis kudu iman ra roh carane lah pokoke kudu iman. Neraka iku ora iso mangan <coughs> ataros sujud. Wes kowe kudu iman. Bener Sayyidina Ali ngomong, lha kowe nyifatin neraka gegere ngono wong neraka dhewe ora wani mangan asaros. Kene dhewe ra roh. Misale Mustofa lah iso bayang nos kecemplung jebule bathuke ku ora kebong. Nah, anak Israel iso bayangno dibuktekno pangeran dobong pisan. Wong anak dadoni abdi Aku ora tau bayangno bener neraka, ora krana sombong pangeran itu anut doni kawulane. Nek sira bayangno wis rasa mlebu. Lah wis bayangno wis mlebu ae wis kadung donem. Donem mlebu. Eling-eling ya. Iku jelas hadis sahih delok teng Bukhari teng Muslim Wa inna wa ta'ala harroman naro ta'kulu asar sujud. Sebagai riwayat, wa inna naro lam takul asar sujud. Neraka itu rai somangan asaros. Nah terus Syekh Imam Nawawi, Imam Nawawi sekarang Masmuk mensarai. Asari sujud itu rata-rata trennya kan batuk. Mergo si marum fi wujuhim min asari sujud. Orang tuh kalau sering sujud pasti ada alamat di batuk. Sarokulo mulai dice ulama maknani alamatku nur nur guys pokoknya nur nur gue jurai ya ireng ke sarah kulo iya, iya. tulis pokoknya ngono nah, tapi misalnya ono sing ireng ireng ya luwih meyakinkan di bangku ya bos gak meyakinkan ikut tahu sujud tahu rambut mana ya. Tahu cara kulo jadi om pakai drengki Mustafa orang ngecap wah sujudnya rati petek orang apa petek, mana orang orang unik Kira sud petek ram. Ora sah ora petek ndak artinya gini loh, apapun hebatin rokok, kita kudu yakin mbek sifat sing disifat no Rasulullah teng rokok. Jadi kok ora doyan asar Nah, coba asaris itu dari Imam Nawawi umumnya ulama darani mau gaduh tok mergo sing disebut ning Quran si mahum fi wujuhim. Kan disebut wujuh, wujuh itu ada asaris sujud Pak. Terus dari Imam Nawawi wa arju ayyaku nadzalika ata adok kama warada bi hadis. Muga-muga dari Imam Nawawi Muga-muga ya anggota pitu. Piye-piye syarat saya sujud nganggo anggota pitu yaiku batuk, apa epek loro, dengkul loro, kelapaan loro. Lah saiki kan muda pitu. Padahal nak pangeran nyiksa telak, milikso misalnya telapaan tangan rakan sing sujud. Gak kena neraka. Engko kan Said, aku mari basa Jawa malah roh iki jenis Said. Nah iki ada apa mesti sini. Lengan ya. Lengane protes Gusti, eh efek tok iso sujud tanpa kula tobat mboten saja. Mboten fair nek efek-efek ayep ya, anyep kula panas. Dia kula ini penopang. Kan iso panjang. Enggak gulu ya protes udah tok tercaket. Wong sakit sujud dasi wonten gulu. Wis mbok lah kok ngono.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 Karena normalis sholat itu tanda anil fasyai wal mungkar. Jadi azan itu kan bisa kayak di Quran. Mau sama ngandel kulo sementara, nganti kok roh bukti ini lata nal jahim Kan dalam tradisi Allah itu kan sunat ada asiklah wanak tubuh maqaddamu wa asarohum. Gitu tengene yasin apa wanak tubuh maqaddamu wa asarohum. Amal yang satu tulis adalah amal-amal mereka dan asar. Asar itu Alat Labet itu bekas, bekas itu maknane nak neng perilaku itu sunnah, petilasan atau sistem sosial yang terbangun oleh orang tertentu kemudian mengasar ada bekasnya ilayomin kiamah. Misalnya begini, ini rumah no ya. Saya misalnya di bapak apal Quran terus mulang santri sing radhi duit orang salam template sebagai kiai ya ada mulang ikhlas rasa kompensasi. Akhirnya saya malu sebagai mulang serasa arep arep di kayak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 Tapi kue sing mendirikan iki yo dosa terus ila yaumil kiamah. Ya, Mulane ele-eleke wong mati tapi dosane ra melok mati. Jadi beja-bejane wong mati sak dosane yo ya, mati. Ya, mau sih tidak para pendiri mau, <laughs> tidak para. Kok sampean ini bar mati yo bar wis. Kecuali mau yang pendiri-pendiri wau iku abot. Makanya kamu jadi orang liberal itu bahaya. Mulane kena di Islam liberal, orang nulis buku. Iso wae tua tobat di Islam khusyuk. Tapi bukumu logika liberal kadung buat tulis. Tiap orang liberal bersanat sama buku Anda. Padahal kowe tua-tua wis to. Coba. Kowe mati tapi dosa sangka Gak mati. Mulai kira ngarang buku kan bahaya iku. <laughs> Mergo ngarang buku keliru dene mati. Bukune cek dino Jadi ya paham ya. Iku juga termasuk wanat tubuh makodamu bahasa Begitu juga nih barang apik. Misalnya kalau di tradisi ngaji, sampean senang pangeran tenanan, terus sampean tanam noneng anak neng murid. Ya bodoh, akan saya dapat ganjaran ilayomil kiamah. Itu kan sama diulang dua kali oleh Nabi. Mansan nasunatan hasanatan yufalahu ya ajruha wa ajru man amila ila yaumil kiamah. Tapi ya sama wa man sana sunatan sayatan fa'ali wisruha wa Ya man ila itu jenisnya wanat tubuh makodamu wa atharu. Dosa itu ya ditulis lansak bekas Amal apa ya ditulis lansak bekas Nah, sekarang asari sujud itu yang mana? Ya ros pokoknya Nabi ngendikan nariku raduyan asari sujud. Terus pertanyaan yang lebih ekstrim gini. Ora doyan itu jajal apa min awalil amri raduyan, muka-muka min awalil amri raduyan. Jadi bareng rokok roh kue, terus kue tahu sujud makmum Mustafa. Oh Gusti tahu sujud, mboten doyan kula ampun mriki. Wah, bejo Oppo Apa ora doyan maknane ora doyan ngelek tapi doyan ngicipi. Perkara. <laughs> Dadi ora diuntal tapi dicipi. Lah iku wong mukmin mukmin sing kakean dosa iku. Ya rokok ora diuntal tapi dikeleti terus. Wah, ya tetap lara kan, tetep lara. Tapi lumayan karena ada asaris Lani adinu riwayah ya agama itu riwayat. Nah Nabi ngendikan rokok lamangan asar sujud, ya gue kudu yakin rokok lambat kul asar sujud. Gue cara caranya kita harus, penting gue nggak kayak kayak sujud yang pengira. Lani wonten wonten Sarifah, Sarifah gue alim jenenge Sarifah Aisyah ya. Ini yang diceritakan kita Masyarul Rawi. Ini nak itu? ya Allah, jika nanti saya masuk neraka, maka neraka ini akan sama maki-maki sebagai makhluk yang paling tidak sopan kalimat la ilaha akan saat tenteng di neraka neraka iki lon rokok rasopan wong kalimat la ilaha kok diobo lah ya kowe iso no, makhluk rasopan be mbek pengiran lha ya yo ngono kalimat la ilaha kok di Gusti niki lho neraka wani mbek kalimat saking beliau yakin iku dune normale wong sing ana kalimah thayyibah neraka ra doyan neraka iku makhluk Allah iku khalik kok iso makhluk doyan sing berbau khalik kok doyan cek oleh rasopan. normalnya ngono. Terus kudu yakin anggar wong di iman rokok ora Tapi problem kita adalah sing jamin kue iman berstatus mukmin pas mati sopo lah masalah. Akhirnya sulama bakas husnul khotimah suul khotimah. Normalnya setiap kita husnul khotimah rokok raduan karena ini ada kalimat toyibah, ada kulhu, ada kalamu. Salah sak goblok-goblok lagi samian di hati sampean kan ana kalamu setidaknya kulhu lah wani rokok mangan kalamu. Tidak berani. Ini penting aja, ya. gitu. Terus kita harus percaya dengan logika-logika riwayat, bukan logika riwayat yang tidak wana ulama. Ya ora iso merokok mangan asari sujud lo bayang nolah neraka Coba saya Coba rokok dasar dasate nih, gua mergo digawe pangeran. Saya ingin singgah di aturan, kowe kok doyan. Wong sing tahu sujud.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 Lah eh, mulane cara kula kula yakin anu yakin nek wong mukmin mlebu neraka entah kapan pun wajib dilepeh. Perkarane ora ya. Piye dawuh Nabi kowe kudu iman wa inna Naro lam takul atar sujud. Sebagian riwayat luwih ekstrim wa inna wa ta'ala harrama 'alan nari antakula atar sujud. Allah mengharamkan neraka mangan badan atau jisim atau hati sing nate sujud. Lalu kalau suwo nak sujud itu sing tenanan, wis dinikmati sujud nikmat terbaik anda adalah sujud mau nanjanan ngantil kulo agar sujud kayak kudu yakin waktari wes aku ya fase kelah Kira usah aku fase, aku sero. roh. Kadang santriku ya bebo tawaduk tapi ujuk. Wong fase ke terkenal nang pikir kiai ya iku kula nudang fase. Ku sero. <laughs> iku raka iku justru iku kowe sok suci. ini fase matur kiai sawangane tawaduk mbahmu fase ke terkenal kok diatur no. Kaya wong liya roe ngenteni mbok kandhani. Tondo kan kesane wong liya tahu itu setelah kamu bilangin wong fase ku wis masyhur. Ada di maklumat no. Paham nggih? Ya ini padha wae ora usah ngandani padha wae nang ngono biasa wae. Piye-piye ukuran nih gue Quran itu somben ukurannya tes tesan nih orang orang masar mau sih tak wajib au na ilas sujudi falayas tatiun khosyatan absoruhum tarhakum. jadi sebenarnya orang-orang masyarakat nonton tes tesan ruhin sujud itu nak zaman ning donya ruhin sujud tidak ikhlas pas sujud itu dekne koyok belakang terus tak? berarti rokok. tapi nak neng ning donya tahu sujud ikhlas ikhlas boleh tahu sujud ikhlas ini buatan kejengkak dia sakit sujud pun nang ngerti tes sujud kok dekne yastatiun swarga tapi dites sujud orang ya yastatiun neraka. Tes-tesane iku fala yas tadi. Ditites sujud dia gak mampu. mana latihan mulai saiki. Latihan apa? Peragaan apa? Sujud tapi orang masalah peragaan terus ono pengencangan. Wong saiki sholat tuh kayak yoga. Fungsi sujud dari perada mbok ono lah ngalir roda terus. Aku ya sumpah Ape engkar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 Musafir yang ngatur neraka musafir, surga musakhir. Mulane kula nu darane Mu'tazilah jan goblok tenan. Cara Mu'tazilah syafaat iku gak mungkin. Wong nak wis ngamal mati ku finish. Mergo nak wis ning akhirat ku finish. Dadi ra iso wong lebokno ruhin ning swarga, wis kadung mlebu neraka ora iso met metu. Cara Mu'tazilah nek mlebu neraka ora iso metu. Alasane secara konstitusi wong ku nak wis mati amale entek.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 Lho kok ning akhirat tambah imanem tambah coba coba ning akhirat imanem apa? Kowe sok ben mus ning akhirat darane Allah Rabbun kan? Darane swarga. Makhluk. Bedanya apa zaman ning donya? Sami, malah saya tidak kan lauki sifal gotok mestad tu yakinan. Bok sok ben ning akhirat lah iman kurat tambah. Maksudnya kan standarnya masih sama, pakemnya sama.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 ahli ibadah dene khusyuk ratau maksiat mlebu swarga takoki pangeran Cung kowe mlebu swarga krana apa nggih krana ngamal kula Gusti ratau maksiat ratau gang toat kowe toat pirang tahun 80 tahun Gusti ya wis kene swarga 80 tahun protes den katanya swarga selawase Gusti ya jaremu krana ngamal nah krana ngamal ngamal 80 tahun di ya swargane 80 tahun sing selawase iku rahmatku nah ngamalem terbah terbatas. Nuwangis. Ya ampun Gusti, sakniki kula yakin Gus Warga ngrahmati jenengan jare pengen aku wis kecewa neraka kowe. <laughs> Aku wis kecewa neraka kowe. Iya gitu. Coba kita pakai akal. Kalau surga itu karena amal kita. Kita ngamal berapa tahun? Paling 80 tahun lah. Kan? Walang pulau tanah dikurangi ruhin masa puber pacaran terus di sini misalnya. <laughs> terus tua-tua khusus kadung utangnya kayak orang kan mas bulat. Coba ayo cilik cilik raro popo kan yo. Uber pacaran gitu. Terus oma-oma nelantaro bojo anak. Wis dosa tok Pas tuwa khusuk utang wis kadung akeh. Nyaur sak kang ilang. Wong utangi, bojo ya utange, utangi anak. Pas sampai tenanan ibadah, pas awak wis nyeri, wis linu. Misalnya kue zaman nom, mesti ini iso sujud, metek tenan. Wis tuwa metek kue raiso. iso. Artinya walang puluh tahun dikurangi bercak-bercak. Pokoknya kena berang tahun kan, ngamal kira-kira setopo pangeran. Ono orang tahun. Eh ngono kok ape mbok mlebu warga iku modal apa coba? Mbok ya wong mikir. Nah, saiki mahasiswa rata-rata udah seneng berdapat Mu'tazilah. Cari alasannya cerdas, logis, masuk akal. Ya masuk akal corong uwe, tapi racorong lama. Pulau sering dibantah, pulau lewis kiai sering dibantah. Kan gak lucu, Gus. Orang sudah mati kok dapat amal. Dia kan sudah tidak bisa amal. Jadi kalau gak bisa ngamal ya terputus amalnya. Sing ra roh ngono iku sapa aku ya ora. Tapi masalah rahmat Allah ora iso terputus. Saiki ngene, kowe nek entuk dhuwit syaratnya apa? Kudu kerja. Saiki misalnya kowe entuk dhuwit mesti kerja, ora iso ora iso kuliah. Kowe ora kuliah ono sing ngekeki wong tuwa, kadang dikeki kanca, dikeki mbahmu. Duit sing kowe hasil kerja mesti dikeki wong akeh ndi? Ora dikeki wong. Lha kok kerjamu? Ya ta. Lah nggih misale kula di rezeki kok gajiku mati. Lupung rahmat Allah jembar ya. Ya urip paling nganti saiki. Kok sampean utange akeh kasus akeh ya, ya kok urip. Prestasimu mbek rahmat Allah akeh iki. Wabe wong itu sepakat di bojo sing mapan aja di bojo ra jelas. Wis kaedahe ngono. Tapi nyatane di bojo kowe ya ora do rafa. Mergo rahmat Allah jembar. Padahal konvensi mereka keputusannya udah bojo sing makmur, sing gajinya tetap, sing ngapik. Ku hasil konferensi mereka. <laughs> Tapi nyatanya gue ora dirafa kan sampai bojomu. Mereka rahmate Allah. Mau nah. pulau sering. Wah, guys, kula doa di santri di keadaan wali murid ya kadang ya udah kurang ajar Gus anak kula niku jenengan beliau gue sing jelas Kan Sama ra jelas kok boleh mantu jelas. Oleh kurang ajar udah oh, ini dia jelas kok cuma mantu apa? Saya tak apa jenengan urip jelas mau ra jelas ya. Biasa maca mesti jelas mati pangeran. Liyane iku mboten. Lah kanjeng Nabi es Nabi nanti ngetikan ngoten. Tapi aja diblinder kaya kasusnya Pak Quraisy siap wingi. Nabi nanti ngentikan, Cung layat hula hadukum al jannata bi amalikum. Kau ora bakal mlebu ngandalo amal. Sahabat yo lek takok yo. Wala anta ya Rasulullah. Meskipun jenengan pun demikian aturannya. Iya wala ana aku pun demikian. Terus Nabi neruskan dawuh illa ayyata ghammadan ya Allahu bi rahmati. Kecuali saya dilingkupi rahmat Allah. sak kanjeng Nabi sing jelas amale apik maksum sangka dosa wae mlebune swarga mergo rahmate Allah. Kok kuwe bercak-bercak koyo puber tang tangranya nyaur tahu, kok e tahu. Duit masjid kadang tinggu. Lah ora tinggu piye misale rohen diundang pengajian masjid. Urunan narik wong kampung sungkan, eh kah masjid tak wis kekno bisa roe. 500.000 dijupukno kas. Masjid. Kok kowe yakin halal lu piye? Mau <laughs> ngamale niate dikene masjid, jebule dikene kowe mergo mubal. Kalau sering kentak takoki pengurus masjid. Gus teng masjid wonten kas 5 juta. Nak pengajian tak kayak nom balik asal tau lah tak jawab angsal mari fitnah tak jawab ra oleh iku malah kok itu tangga-tangga <laughs> wis ngene wae kekno wae tapi ra usah yakin halal tak haram engko nak ketemu pangeran aku tak jawab aku <laughs> perkara ini ngadepi pangeran luwih gampang Allah piye Rahman Rahim ngadepi luwe gampang ngadepi ahli fikih repot aku Lho <laughs> iya kan cara ahli fikih kan amal yang masjid yo ya unsurifa atau insorofalil masjid. Misalnya amal wong nyumbang nih kas masjid iku tuh rivalil masjid. Jadi nak duit kas masjid di gue balik rawol lah gue balik gue gak masjid. <laughs> Paham ya? Tapi orang ulama sih rodok modern. Masjid eh wa masolihi termasuk yang terkait kemaslahatan masjid. Maka boleh dipakai gaji muadzin, gaji imam, gaji mubal. Tapi ini rodok sekuler ulama sih rodok rodok ini rodok sekuler. Tapi masalahnya kita ngerti, nak gang kas masjid itu terus dor to door geruang parani sepuluh ewu, rong puluh ewu, kan malah karu karuan. Malah tak omong, sengine aja fatwaku, lakoni wae. Tapi ojo bakas halal, bakas haram. Gue nak ketemu pangeran harus tanggung jawab. Ya jadi aku kedel, aku pangeran, biar biar pangeran lu api di bangku kue, tadi aku kue. Gue masyur, Sofian Asauri, gue APK Buddha tuh gak guyonan gue. Gue sini sing aku gak bapakku. Orang ada sore ya guru Imam Syafi'i. Ane nih Ikhya itu ramadhan madzhabul arba'ah tapi madzhabul khomsa Ikhya itu merilis madhab setelah madhab empat itu. Al khamis madzhab Sufyan apa? tapi ilah anahu indarusa tapi ini sudah habis karena enggak mudah nggak di buku. Karena dia itu kenapa kamu tidak suka hisap ke bapak kamu? Bapakku aku salah aku jengamu. Nah, pangeran gue api ya. Aku mulai cilik ya sering salah, itu tiga iman. Ya, bapak aku kadang aku salah itu rasa tiga nah, ternyata Sofyan Asori termasuk orang yang meriwayatkan hadis. Suatu saat ada orang Arabi itu tanya sama Nabi, ya Rasulullah, apakah setiap kita ini dihisap? Iya, kata Nabi, setiap kita dihisap. Terus, hal hasabah huwa binafsih ammalai Lalu ketika Allah menghisap itu dia sendiri Allah sendiri apa nyuruh malaikatnya? Jadi <laughs> kurang ajar bahasa Arab itu. Ketika saya dihisap, yang hisap Allah sendiri atau menyuruh? Nabi jawab, lah binafsi. Allah menghisap dengan diri sendiri. Oh, Arabi guyu-guyu ngakak. Wah, bagus lah kalau gitu. <laughs> guyu ngakak nggak bagus lah kalau gitu. Karena Allah itu karim. Allah itu karim. Karim itu zat yang terhormat, yang bagus. Wong nak mulia iku musuh wong dhaif. <laughs> Iku disepuro. Kan ya ora lucu wong kuat tak musuh wong dhaif ngono ae. Wis bagus lah itu dari kamane. Bagus. Tapi apa kata Nabi Muji? Kowe nak upun roh wong sing seneng swarga ya iku. Dadi dene Baguslah kalau Allah sendiri yang meng bisa. Fainal karim idaro azallatan yakfuan. Karena wong sing lomo sing apian nak kesalahan iku anane kepengin nyepuro. Mereka Allah itu karim, jadi utama karim gak gampang. Sempurna. Hisab itu, Cocok. Nah kalau ya kalau kok ketemu orang peke, perkara duit gue salam template mbek mbalek kok geger sopasul masail. Tapi nak ketemu pangeran kan as aku suka, aduh ah, samono <laughs> ben. Jadi jadi ngadepi pengiran lu gampang, yakin. Orang kok krono kita nyepelek no gak saking husnudon kita jen apa kan luwih gampang. Ayo aku yakin, wong neng kene tak sepuro aku, sepuro pengiran tak gampang sepuro pengiran. Karena ya memang Allah itu menciptakan kita ini berhubungan dengan dia itu mudah. Yo ya gampang betul, mang nyatanya gampang. Saat dino yusron ya betul. Mana nong Arabi takok. Ya Rasulullah, hal yat hakur Rabbu. Apa Tuhan itu ya pernah tertawa? Naam dari kajian Nabi. Terus jawab Arabi begitu. lanak dimamin dimamin bin yat haku khairon. Kita ini pasti tidak kurang kebaikan. Gak kurang-kurangnya kita mendapat kebaikan selagi Tuhan masih mau senyum. Itu biasa dalam hadis-hadis sokai. Terus sekarang menjadi perbedaan antara kita dan Wahabi dan Salafi itu ditakwil apa ndak? Napa ditakwil apa ndak? Kalau kita mentakwil, maknanya Allah senyum, Allah tertawa, Allah ridho. Karena kita nggak boleh membayangkan Allah kayak mah, kayak mah semacam macam. Nah, tapi nak cara tiang-tiang Ibnu Taimiyah dan kelompoknya nggak usah ditakwil. Insya Allah guyu ben guyu, cuma ya ini ini kaya kita. Allah di tangan ya ben di tangan, tangannya kita. Jadi cara madzhab salafi nggak usah ditakwil tapi tetap tanzeh adisibi tetap Allah itu mukhalafatul ilhawat. Karena kalau ditakwil keselenak wil. Ayo jajal kiai sini kene sing biasa mulang tafsir Jalalain. Ayo saya gimana nih? Wa ma wa haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum biyamini. Ayo saya maknani itu. Wal ardu te bumi ku qabdatuhu dalam genggaman Tuhan. Ayo genggaman nganggo tangan tangan ku sikit. Terus was samawati te pira-pira langit matwiyatun dilempit biyamini. Ayo. Apa biyamini kira mana nih? tangan-tangan dari Mustafa oh, Wahabi ya berarti Wahabi baru berarti ya apa-apa kena mana nih Lu banyak di Quran ada lagi misalnya Nabi Musa di Dawi pangeran wa alai alaika Mini minni naa ala aini. Musa kau tak gawe mergo aku seneng kowe. Walitusna alan supaya digawe siro ala ini ben nomri patu. Saya aku gawe kue tak gue delok dulu. Ah, ben aku itu seneng. Kan rawan tasbih, rawan apa? Seakan-akan Allah itu sama dengan Malah niku kula niki fatwa kulon fatwa kulon terbuka. kulon sering cerita tentang santri-santri kulon tentang sarang. Sebelum ngaji Quran itu anak harus dibekali akidatul awam. Karena lafat Quran dan hadis itu banyak yang tasbih. Makanya ketika nih Ibnu Umar, caci li ora oleh belajar Quran sih. Quran maknane lho nggih, nak Quran maca mboten napa-napa. Quran maknane lho nggih. Cara madzhab Ibnu Umar dan para sahabat. Caci li kok oleh diulang maknane Quran sih. Kon ngaji ahwalal ulama dulu. Karena lewat ngaji ahwalal ulama, lafat tasbih yang di Quran nggak punya akibat fatal karena sudah ngaji ahwalal ulama. Misalnya begini, kita mulai kecil diajari Allah itu mukhalafatul lil Bahwa Allah itu beda dengan makhluk. Kemudian setelah kita tua ngaji Quran, ternyata neng Quran ono ayat ya duwo ifauko aidihim. Paham ya? Misalnya wasama abanaina bi aidin. Nah, nama mana dia ya wasama aling langit banaina bangun insun hak sama bi aidin. Eh, mana nih aidin no? Tangan. Tapi setelah kita ngaji se secara benar ngaji akidatul awam, buat mana nih tangan lah, Mana nih orang arah tangan fisik. Karena dalam bahasa seluruh dunia sama seperti itu. Misalnya dulu ketika Pak Karno atau Pak SBY atau Pak Jokowi jadi presiden, kita juga mengistilahkan, wah kaki tangannya ada di mana-mana. Oh itu tangan kanan Pak Jokowi. Salim Mustafa itu oh, tangan kanan Gus Bak, meskipun gak ngarah loh, ini mau contoh dong. <laughs> Masa Mustafa sing jegoten tanganku kan yora. Ya Tapi orang secara lesan mengistilahkan Mustafa itu tangan kanannya. Oven oh, kan tangan kiri nih. <laughs> Bukan yo maksudnya itu yura kok terus tangan kan yura. Mana ada orang yang sering disuruh. Paham ya? Kita juga ya sama seperti intelijen yang disebut mata-mata negara. Masa negara itu punya mata. Lengune kok gege. Mulane cara Imam Ghazali sing mungkiri takwil wong sing ra roh luwat dari Imam Ghazali. Kudu ngaji meneh. Jadi Imam Ghazali wong sing mungkiri takwil ora ratau ngaji. Ngono kok gege. Tapi orang-orang banyak juga yang anti takwil. Perkara ini khawatir ngerekayasa Quran. Kok anda kok aneh? Semua bahasa itu pasti ada majas, gak mungkin bahasa gak ada majas. Saya Rufin utang duit Mustafa mesti nyambut artani. Orang oleh muni utang kan jorok banget muni utang. Anak muni nyambut kan nyambut tok lo jogo cekal-cekal tok aku nyambut. <laughs> oh, lah kabeh wong misalnya kula nyileh ruhen, kan, hen kan nyileh HP-ne hen kan, tak gone SMS Mustafa. Nyileh mau jalo? Eh lu cangkem elek. Saling nyileh sepeda motor terus kayak apa ini, model sok disebut. Hen nyambut sepeda motore nyuwun bensine. Mergo nyileh tarifnya mah abah abapoil aini, kahanane tetep. nah kalong jenenge ja. Mosok apa ini, hen Aku nyilai sepeda montore jaluk. Lah iya ya zuhud kok goblok nganti Kadang-kadang mulane jari saya Ali ngono. Inna minal waroi suhton. Kadang sebab waroi gue malah digenteni pangeran. Jadi kadang-kadang gue maksa waroi malah digetingi. Yo cerita nono sahabat nemu kormo sitok neng ratan. Sitok jim Gak wani mangan, kuatire sing duwe gak ikhlas. Besi tinali dijubuk pangan. Kena rabu, iki waroi sing nak kue lako ini malah digedingi pengen. Mergo logikanya gampang ya Fuad, ini penting ya tiang-tiang sing biasa waroi. Logikanya ini, misalnya kormo itu ceblok. Wahai Ruhin wahai Mustafa. Wahai wong paling medit saat dunia. Wis bayangno wahai wong paling medit saat dunia. Wes mesti kormo sitok ceblok neng Wonokromo. Sing duwe wong Jakarta. Kan kamu kan wong Jakarta baleni meneh ning Wonokromo mbok jupuk. Utawa sing duwe wong Giwangan. Bensin balai ini kurma, tuh kurma gue harus gak sumpah. Kita aku tuh husnudon. Nah pemilik aku red, murid, murid itu wes gak peduli. Itu satu. Nomor dua jaga adab. Nawaya wong mukmin ben kita tau mangan rezeki sangka wong. Ane kadang mau alim kudu tahu, kudu tahu jaluk. Senajan tojo ojo guling lingan ngilangi sombong. Mulane Nabi yo nate jaluk sahabat. Padahal Nabi melarang wong jaluk. Mergo kadang raja jaluk blas iku motive ora waroki tapi sombong. mau buta wong li. Wong. Umure bukan yo angel tenan, kowe di nafsu. Tapi nak kowe jaluk terus dadine toma. Ora jaluk blas dadine sombong. Akhirnya kira di takluk be wong liya. Mergo ora tau jaluk, ora tau utang jasa, akhirnya ngerasa ora di takluk be wong. Mulane Nabi yo biasa jaluk sahabat. Tapi yo tetap melarang jaluk. Yaitu duduk perkara nih nak jaluk iku didik saling tanggung jawab. Nah ora jaluk niate milangi toma. Itu semua sahabat ya seperti itu. Semua ulama kita ada rencong jogeman jaluk murah. Tapi kita juga punya tradisi ulama Jom wae bangun pondok, nak wong tuamu gelem nyumbang gelem ya nyumbang. Semuanya ya itu tradisi jaluk. Tapi duduk perkaranya beda, beda dan dalam konteks yang beda. Nah, jangan-jangan kira mangan kurma mau krono waroi tapi sombong. Aku mau mangan wae wong sing kemungkinan gak rido. Lho ke nyangka wong mukmin ra rido ku cek suudzoni, rumangsamu donya sing lomo kowe tok. Iku nak berarti ke darani wong mukmin sak donya medhit kabeh sampai kurmane ceblok dipangan gak? Lho saiki bayangno wong mukmin medhit ku dosa ta salah. Faham ya? Faham ya maksud? Lho cek elek e waroki kowe kok suudzon wong sak donya. Jadi wong iku kudu mikir. Nah, kecuali duit sak miliar. Aku kudu diumumno sak RT. Wong Nabi kok ngomong umumno nak mutamawal. Mutamawal sesuatu yang bisa jadi mal itu harus diumumkan. Tapi nak korot, itu oleh dipangan. Abu ulama nih fakir ada nak korot yang sepele yang kira-kira yang punya lupa itu boleh di dimakan. Ya misalnya kau tekik lah separuh jeblok terus kue biasa melarat. Nah aku biasanya yak milih cetak rokok, itu tekek kok cek separuh. Iku berarti sing duwe rawan golek ora usah ngono. Usah ngerokok wae. Suane aneh. Mulane masyhur ketika ana sidin inna minal waro isuh lasuhton. Ana waro sing malah digedingi pangeran. Mergo berleb. Mulane kadang gak sabi ku ya penting ini nak kowe yakin ridane konco. Kadang-kadang pondok sing ragasa mergo yo nak sandal itu aku ridho nak gak Lebih yang lo kancamu ra ridho mau perkara sandal. Nah, engko ya ono hukum ada kecuali sandal karfil bopo andalan dak kok kotak kok mau jupo <laughs> Tapi nak sandal jepit yang dalan-dalan kok digo rido buang kune. Uang kan mesti diukuran dewi-dewi kan ono makruf, makruf sesuatu yang diken kenal. Mulane nggone fikih ono bab muato, atau uli maridohu. Jadi nak jual beli, iku misalnya kan HP kita tak tuku sak juta, oke okay, Gus, terus jual beli nganggo saya. Tapi nak gedang goreng atau keripik, aku marung nggone ruhin. Ya ora oleh nih. Hen niki gedang piro? Hen, kali aku Gus, kula bas, Nah, bareng ape mangan keripik. Lah keripik piro Hen? Sewu Gus, bayar nek. Sesuai Hen kecangkeman. Lu <laughs> mestine nak cara fikih yang ngono. Lah ke marung mangan gedang goreng atas nama apa ke jajal? Jual beli orang bayar. Nyolong ning ngarepe wonge. Padahal nih nyolong kan gak ning kan. Yo. Ayo buat lebokno kaidah itu, jual beli orang akar Nyolong melanggar aturan nyolong om di depannya. Ayo apa oke? Jaluk jelas wonge niate adol. Satu saya dianggap baik mu'ato. Mu'ato itu ulung-ulungan tambah sehon. Tapi sudah diketahui bahwa itu jual beli. Malah dari Fatul Mu'in Wakola bisik bisikatil mu'ato wajri dalika visa iril ukut. Semua akad juga sah mu'ato. Yo karek ngukur awakmu, misalnya kita lagi rukun mbek rukin, sab sandalnya kudu wani, tapi lagi nenengan wah ojo. Kan iso diukur. Misalnya aku nggak bisa dalih rukir Mustafa, ya kan kalau cerita nih murid di guru nih gak gitu. Jadi uang kan ya biasa, masyur itu kan. Nabi itu pernah satu hari itu ingin dahar. Di rumah itu adanya ada bubur yang miliknya Bariro. Nabi itu kan cerita dalam dua, yang lanang Anas, yang putri Bariro. Mulane dia biasa sama orang rasul sok suci. Nabi pun bercerita dalam putri Bariro, sing lanang Anas. Ketika Nabi mau dahar diingatkan sama Sayyidah Aisyah, Innaha li bariro wa iya sotako. Ini untuk bariro dan orang ansor kemarin memberi dia atas nama sotako karena bariro itu cah dalam terus kadang ansor sakit cah dalam nabi dikasih ya sama lah seperti saya misalnya kadang-kadang menghormati candalemnya Mbak mul karena singit mai guru saya saya mulai dulu di pondok itu sering menghormati sama anak dalam sampai sekarang karena eh, dulu yang kangelan akhirnya ya iya, yang ngajar saya bahkan tak privat sekarang jadi kiai di mana-mana itu sebagian dalam itu dulu tak privat tiap jam 12 malam karena kalau pagi ngurusi tamu. Tamunya beliau kan banyak, nggak sempat ngaji. Itu tak ulang saya. Jadi saya sahabat ya gitu, kalau sama dalam udah sering ngasih. Tapi apa jawabannya di Hialah sodakoh walana hadiah Serapopo tak pangan Pikirannya sahabat nang ke ibariro Mesti ya mau Masa ke aku niate sodakoh Padahal Nabi halal haram makan sodakoh Nabi hanya halal makan hadiah. Tapi kata Nabi enak saja hiyal sotako walana hadiah. Ketika sahabat perasaan memberikan barirah tentu niatnya sotako. Tapi kalau saja tahu yang makan saya atau yang dikasih saya tentu mereka membahasakan hadiah. Ya itu tadi ulima rito ya gak apa-apa. Barirah ya pasti ridho, yang memberi juga pasti. Kalau ndak jadi wiki. Yo kan yo misalnya Ruhin yo gedeng tenan yo misale Ruhin yo teh aku, bariku Ruhin yang jeding. Sebab apa nang jeding suwi tak ubi-ubi kan yo malah lucu. Wes kopi ora pamit, udah tawar kopi. orang iso terus wiki ngenteni isine sing duwe. Di goblok udah nemen-nemen. Nah kecuali duit sepuluh ribu duit andalan ora oleh. duit hidup dan mati. Apa kan? Duit hidup dan ora oleh bojo tanpa pamit. Tapi eh, bungsu sing sepele-sepele. Namu atau itu yajri visa iril ukut berjalan di semua nopo akal. Misalnya kita numpak bis, ayo saya sing waroi sing zuhud tak tantang nak iso lakoni Misalnya kalau kan bolak balik Bali lewat Jombor badhe teng Semarang. Bayarnya kadang istok Magelang. Kemudian habis gak patas, bayarnya serap patas. Kita numpak kau giwangan, kalau sering ngiri numpak kau giwangan. Kau giwangan Semarang, kadang ditarik gue semestok secang. Terus kue numpak ke Yogyo secang juga sap opo nyileh opo piye jajal aku kok. Diarani nyewa orang bayar ayo. Diarani nyileh biar ra bayar wonge ngamuk ayo. Nunut. Kok kira-kira wonge yo ngamuk. Lah itu sanggepe ijarah muato nopo ijaroh. jadi ono be muato ijaroh. Artinya maksud teh agar numpak ya ape ubal. gue ya siap-siap bayar. Wong lah kondektor ya ngerti. Nah wong iki engko jajan misalnya kowe min awalin amri kodo. Wah, berarti <laughs> teh Semarang tapi ora bayar. Bisa bam. <laughs> Wis mau, bisa bam. Bam. Mau uang rasa sok warok isok zuhud. Kalau ya sering ketemu warok, kulo butuh nanti. Buatan sesuai akad syariah, Ya imanem sepiro. Lagi mertamu nih gonku kok lugu aku ngekek lugu kayak salam kok. Terus kayak mau sembuh beta aku mau romli mongko. Bisa aku itu ritual. Sesuai muni. lanjut lagi kiai mesti rido ane. Lah masih ora kiai asal wong main roh barang sepele yo rido sing mau rakyat, kiai asal wong waras yo lo mau. Asal wong waras yo. lawang wong waras lu akeh tiba-tiba orang Mane wayat cerita jika visa idil ukut. Semua ulama membolehkan akad mu'ator di semua akad. Mane kayak marung itu kan nggak jual beli. Nah cuma bolehnya ini karena boleh rukhsah. Semua syurrahul fikhi mengatakan bolehnya itu boleh karena rukhsah, bukan karena izin sara. Ini penting kalau aturakan. Saya ulang lagi. Bolehnya itu karena rukhsah. Rukhsah itu kemurahan, bukan karena aturan sara maka ada resiko nen fahish, ada kerugian besar. Misalnya uang merantau, uang merantau neng Bali, neng Malioboro, neng Jakarta. Kadang-kadang pedagang sing nakal ya oknum, tapi alhamdulillah kata. Yeah. Nyongkone bakso biasanya bakso neng diso paling enak, wis wareg iku muntek ibu. Bareng Malioboro dikentel patang ibu. Nah itu resiko mu muato. Kadang kena kente, kentelan. Paham ya? Mulane oleh iku perkorupso. Lah mulane nak koyo ngono iku kowe kudu akat-akatan, Pak. Bakso sak mangkok pinten? 20. Oke, jadi ngono. Tapi misalnya neng tanggamu sing jelas gak mungkin ngentel kok terus mau amen tokak takok kan darani kecangkeman. Boyo ya wong gue mikir ngono kok raro Paham ya? Kulo nanti, tasarang jalan teng kula nanti ngontrak tengkauman. Kauman jajan itu mulai jadi sanggup saya ketahui rumah tentu gue bakso ya kejupule walhasil jajan umpapan tak hitung pulai moron kososan bukut itu arto piro orang pulai gara-gara bakso tapi umur kalau dia pede kan tadi saya ketahui sebuah ki cuma <laughs> jajan umpapan tak hitung pulai, <laughs> wah serepot jadi eleng-eleng deh boleh nyamu atau itu rukhsah bukan boleh karena itu aturan syarat makanya resikonya ada hubnin fahis, kerugian yang buruk. Gini tuh misalnya kalau Mustafa nggak sab sandari Ruhin, kau ini akrab, jubli saya wis gede, wasem. Kan salah juga. Kayak gue lebih bujumu, pas rukun kan waktu ya waktu mas wakku, ya. baru jubli gue jubok dua Kalau pas rukun, gue bangun. Wah salah juga jubli. kan ya lucu, bojo main pamit terus kan jauh. Ya lucu. Paham ya? itu hebatnya hebatnya sarak. Hebatnya sarak itu ada aturan ya. Jual beli itu usahakan pakai seho. Tapi kalau sudah mu'atoh ya nggak apa-apa. Mana disebut latakulu ambalakum benakum bil Terus Terusannya di illa antakuna tijarotan antaro dimingkum. Kecuali jual beli yang saling ridho kayak neng warung ya gak usah akad rapopo asal terbukti saling saling ridho tadi. Misalnya gedang goreng buat pangan kue, bae mesti ridho wong jelas apa buat bayar. Nah, mustarinya yo ya mesti ridho nak kue, oleh ngedol bisa manil mistri umume 2000 2000. Nah, mulai masalah kan baik narife fauqa samanil misli biasanya 2000 berhubung mau monco dikentel 1000. Utawa bae sing kecewa, <laughs> misalnya ada rugen gak ada duit yang nyongkone ibu-ibu sing jaga warung wong tuku kan kenceng <laughs> man kita goreng limo es teh jebule muni bu utang <laughs> iku yo kasus mergo wong adol pentuk dhuwit jebule tak kayak muni utang lah, iku kasus kan nak utang kudu jawab jedep di depan perkara <laughs> paham ya dadi iso bae ngrugekno mustari iso mustari ngrugekno bae mengani muen nyontokno kaman istaromu ajalan tapi dengan gaya halan itu haram. Jadi misalnya ke marung, kok kira-kira utang itu gaya wong bayar kenceng. <laughs> waktu teh akhlaknya sing ngapi kok Wong utang kok ningkrang. Pak ngombe. <laughs> Mangan Pak, iwaib ayam. Wah. Jebule terakhir. Wah tak utang sing sopan, ngapunten Pak kula lesu. Terus mangane tempe banyu putih. Lah ngono kan gremenge rapati. Tadi lah mau seperti orang bergaya bertransaksi halan padahal nanti muat itu tidak boleh. Mana nak utang sing sopan kan yo. Jadi sopan di depan oh. apa? Nah, tapi nak halan yo. Melete lalas. mau melete arang-arang kayak orang oleh. Kalau nanti ngadani tiang api-api dibantah. Jadi uang orang sambil eating. Jangan nak meleting mulio, awak dia meleting ramulio. <laughs> Mulane kalau kadang uang awam cek cerdas, Kalau bolak-balik kalah mbek uang awam. Kalau nu ditonggo temperamental. Nak tukaran mbek tiang betul bendu. Niku nyata. Uang uang resah, kalau kan ngandani tak kandani, kula hormat. Anak ah, tukaran rasa gue bendu, ngono gue mari uang peti. siapa yang? jenengan kiai Gus wong ngalih rasa gue bodoh wong wedi. Awak wong. Dari awak wong awak nek gue bodoh wong ra itu aduh. Tangerangan kok masuk akal. Coba orang wis awam supaya musuhnya takut apalagi kalau gak Cari alasan jenengan wong alim Gus rasa gue bodoh wong wis wedi. Lah kula. Aku bingung. Terus akhirnya terakhir, yo tapi di dono cowok bedo kayu-kayu Gede beda tajam am. Saya kira serupa kayu, tapi sementing tak kandani. Kadang-kadang ya masuk akal. Kulon mergo gara-gara di pengalaman itu, ada putra ki besar, ono santri ku pondok iku nak di loroy wong misalnya turu kok keinjek nu ngamuk. Pokoknya bocahnya temperamental. Suatu saat dikandani Gus mau mau ngandani. Kowe udah di santri sampai wong sing sopan, kok ide ngono kok murid-murid. Jape malah ya. Jenengan sangger wong wis sopan, dadi kudu sopan mbek wong liya. Aku ora rasane disopan. <laughs> Dadi kadang-kadang wong awam yo pinter juga. Mulane kula ora roke terus katokan cekar kambenan rokokan kalau kidul gitu. Wis yang ngene kurasa bolong. Ngene kurang antus ora usah Kiai di kebahagiaan banyak. Wong awam bagian di serokok ngarep omah. Gak kelambinan gini yo. dulu wong liwat. sempon tengen wis. Hanya jangan merusak kebahagiaan orang lain. bapak ini bapak kula ini Angger injing atau ini teng marung. Tapi buatan marung, sering nah, sering mampah mampah, buatan mesti marung, buatan mesti marung. Nak wong awam wis ngopi kan ngopi rokokan digrang ning warung. Wis kondo santrine bapak jenenge Ustaz Ali santri bapak. ali Ali. Ngomong kok penak. Kiai isu-isu jewiridan bariku nyemak santri-santri <laughs> ikut tangi turu ngopi rokokan kok penak dadi kaulane apa. Kowe ora oleh gedeng kiai ibadah arep arep swarga lan arep arep apa. Ya ben marung. <laughs> berita itu ning donya wae muga-muga entar rahmate Jadi kalau lu dididik bapak, kalau kalau lu nak, ono santri melete, bude itu tak baru. Bagi abe alim rali, bagi abe suge, rasuke, bagi abu ayu ora gede. <laughs> Terus bagiannya be opo ngawam-awam nak ra esuk esuk maro ngopi no sak deso. Bariku mulai gitu. Kurang usah komentar ini hidup tidak tertib, hidup tidak sehat. Kue urip sehat, nanti mergo di tabungan iku di ora ditabungan. Kowe kiai salam temple akeh kue rano salam. Embo yos barnoas. barno ae. warahmati wasiat kulase. Allah rahmati soning sopoai kiai keduman mulang, keduman ngopi, sing rogen keduman lali masalah, macam-macam wong. Kadang nyaur ra penting lali. <laughs> Mereka nak lali so seneng. So ben ra kena mau wong Lali. <laughs> Loh lali ora kena hisab. Coba sing naga kue tenanan, lalu itu rabu aku sahur lali. Asal lali tenan gak kena iso. Tapi carane lali yo jedan, walali asli maksudnya lali. Paham ya, jadi kalau suwon nih, pokoknya urip sing gampang ya, mau coba bulat bulat temen. Mereka sekali gue susah, orang gue gampang tuh nyamal fakot asbaha, sahiton alam wa. Jadi wong esok tangi turu kok susah mikir donya berarti sakiton alam wa. Berarti ora seneng pangeran. Kowe seneng dadi wong ora seneng pangeran. Wong mulai saniki kula suwun, kowe nanti urus seneng ngopi ya ngopi. Nah, saya menghindari bojo, menghindari ya bojo. Piye-piye maslahate ngono lah. Dibanding esok-esok tegang wis metu. Wis yes. Karena menghindari konflik itu ibadah, ya. <laughs> menghindari konflik itu ibadah. Ya orang ulama sih, itu yang dari tanggung jawab. Mas yo pening kono uh, tetep wae klotokan. Kadang-kadang ki feke yo keliru. Tapi nak mire songko bojo wae blojo kan ngene tanggung jawab Gus. dari tanggung jawab ana adekne di dhuwit ana sing dikekno ning tengok-tengok ning kono lah tetep gak nyelesekno. Kan tetep ora duit dhuwit ngono kan Nah, artinya potensinya kan mau konflik kan? Nah, ngindari konflik itu ibadah. Anu kalau seneng, nah, nopo papa isu isu ngopi seneng. Kalau sering tak takoi, lek, nah isu isu kok ngopi lek, gak tiga ada bujung, tiga ada gus, tapi oleh nyukur dua, Kalau <laughs> sering betul ngawal apa? Nak nih warung gak gus, pembeli adalah raja, sopan aku kolah kalah wong awam. Mulane termasuk wong cerdas, tapi wong awam ora tau menang. Kok dele jujur. <laughs> Dele jujur. Jenengan wong alim, serasa gue bedo dihormati lah kula. Tapi aja tiru iku gak bener. Aja tiru aja gak bener, tapi ya solusi. <laughs> Supaya wibawa ya. Tapi nak beda tajam kan kriminal, kena hukum pidana. Ya. Wal makna uti maknane ngene. Man desapane wong hazina iku susah sapa man. Ala umur dunya ngatasi pira-pira urusan dunya. Wong kok susah mikir dunya berarti fakot ghadiba. Moko teman-teman duka. Lo padha karo ngamuk sapa wong ala wa ing atas. Wong kok mikir dunya terus susah urusan dunya padha karo dekne muring-muring utawa rari itu be Allah ya anahu koron saat temen man kulam yardo berarti rari itu sepeman di kotor ilahi kelawan kotor eh Allah walam yasfir dengan berarti ora sabar sepeman ala balai ujian nih Allah Mulane niku suwun nah, yes, kalau kita tidak bisa ngelawan dengan papa yang ngelawan dengan ngopi, ngelawan dengan ketemu kanca sing mbok senengi. Butuhe gue happy, ya. Butuhe napa? Happy, lupa masalah, ya lupa napa? Masalah. Gue sangat ngandel Kurang niku lama, mun anjenengan nanya kula. sementara lah pokoknya ngadel sik saiki. Mulane kula seneng guyon niku gue ya tak elmon. Jadi aku lagi ngerti lah nak kakean guyon mari hati mati. Hati mes mati, jadi mati. Iku sebabnya raku aku sebelumnya wis Saya ini malah tahu repure semangat meneh mergo rahmat Allah jem jembar. Malah aku dituduh dari sing mateni ngawur itu. <laughs> Saya nakmu mudi. Oh, dikai solusi malah ra liana ukrono satu neman ulam jardo iku ora rido sapa man bi kodo ilah lan kodoe Allah walam yasfiran berarti ora sabar sapa wong ala balaihi ing atase balae Allah walam yukmin lan berarti ora iman sapa man bi kodarihi kelawan kodok kodare Allah kabeh wis kepesten Allah li anak ulama satu sak temene sekabiane perkara wako akang tumiba apa mafid dunya ing dalam dunya kabeh sing terjadi ning dunya iku fahuwa mengko tema kabeh bi qada illah iku kabeh lan qadae Allah wa qadarihi lan qadare Mengenai dawe pengenan apa ma asoba mi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kabeh yang terjadi ning donya ning awakmu kabeh ditulis Allah ning loh Mahfuz. Ben sing sugih, sing alim, sing soleh yo ya ora bangga. Mergo soleh alime ora krana ikhtiari tapi yo ya wis ditulis ning Allah mahfud likai latafrohu bima atak tapi sing marat sing ditekdir melarat uripe dikai iwong uripe bodho ilmu yang ngenteni diwarai ben ora putus asa alama fataku jadi pokoknya tujuannya awal dia nama sebuti inna dalika fi kitab inna dalika ala wahi yas dikai lata saum alama fatakum wala tafrahu bima atakum jadi sing ditekdir alim lomo suge gampang sodako rapi kabeh Ibu ya ora ujug mergo dekne dhewe watak ngono hakikate namung kersane apa sing ditekdir bodho kriting ora duwe dhuwit macam-macam ya ora usah nyesal kabeh iku ya kersane apa malah gaya apa mburono wong alim kon mulang kuwe gaya kang iso nyewa wong alim privat gaya iso bayar ya gaya ora usah bayar gelem luwe gaya meneh semalah <laughs> luwe apa iya. luwe gaya dari coba kula gaya wong bodho mergo dikhidmati wong alim Abu wong alim nak mulang jare mai umate Kanjeng Nabi. Berarti anak khodim wa anta makhdum. Aku melayani kue sing di layani. Tapi ya di status iyo anal alim wa anta. Ini <laughs> di terus no, Soalnya kono ah. kena aku pengen GR Gus Ba status statusnya khodim. Kabeh ulama perasaannya khodimul ilm no. Jadi anak khodim wa anta makhdum. Tapi ya untuk dunia terbalik mau. Khodime alim makdume. Nah, itu yang perkara kasus ya. Sok khodime alim makhdume sing dikhidmati. Iku ora oleh diterusno. Jadi pangeran ngoten nggih. mlane kula suwun, ngilangi ujub iku gampang. Mau nak sampean ra usah anut wong sing berlebihan. Noto ati ku angel boten. Angger kersa belajar ilmu ni Allah, insya Allah gampang. Jadi ku ilaman atawa biqalbin salim. Carane ati selamat nggih gampang wae. Misalnya di misalnya, misalnya pulau alim, misalnya tenan pulau alim, pulau roh nah iku kersane Allah zaman ning loh mahfud. Apa bangga bangga bi, wong mau terima dikai, diberi, dijadikan, dikasih. Artinya kita di depan Allah itu hanya dikasih, diberi pasen. Kue ditekdir bodoh, itu ya kersane Allah, semuanya baik. Cek sing bodoh, cek sing alim, kudu kabeh itu. Malah Dewi Pangeran tak sau alama fatakum sing bodoh sing tiga iwo macam-macam ora putus asa neng nasibe sing mulio wala tafrahu bima atakum ora bunga sing over nganti nosom som itu tujuannya Allah Allah ndamel nopo kodok kodok kodok mana rotor-rotor tiang-tiang alim sing alim alamah diberi pikau wong awam ora nuntut umate hormat Lan kula nu ini seneng salaman, Kang. Cuma anak sampean salaman kowe kula rata-rata nyucup, ku kan terus jadi repot, Kang. Mulane zaman Abdul bin Mas'ud itu, nak ana santri nyucup to derekne ora seneng. Masyhur udah Zillatan litabe wa fitnatan lil waktu. Kowe kadung ino nyucup aku, aku nak ora iso nata ati dadi ujub. Ujub usom. som. Hanya kula ya kadang salaman, kadang ora. Dari seribu orang paling sing tepaan kasih salaman loro lah, aja akeh-akeh Tapi kulo tetap darani salaman tuh sunat. Ya salaman itu Tapi kira usah berlebihan karena tadi bisa saja ini dilatan ditabe wa fitnatan bu. Kues kadung ino dilo, kadung ino derek nah, aku, jubule aku kena ujub mergo GR di Makanya Abdul bin Asyid itu nota hati Nah ono santri daerah ono ini ruhu ke mirio. Kalau sering nak tangi rumah Gak ngebis kemandangan ke Kijiwono Gak piambaan gak sering Gak pati Gak biasa piambaan Kalau gak sering di daerah ono santri kadang nak mulang teng sarang di supir penderet ya kadang-kadang ya mulio kadang ngebe ya dia sama tujuannya tadi kalau nggak mau sama sekali berarti anda menentang sunnatullah nak wong alimu uh, mulio dunia mulio akhirat saya ulang lagi kalau semua orang alim itu zuhud misalnya aku terserah di duit lu ngebis nggak pernah punya mobil nggak pernah punya uang nanti nentang sunnatullah nak wong alim mulio dunia akhirat tapi nak kue terlalu mulioning dunia nanti menjadi bahaya. Bisa ujuk itu menu sohati mulak malik Mana Abdul bin Mas'ud ngendikan zillatan ditabek wa fitnatan lil matbu. Sing anut kadung ino mergo samina wa atok. nah sing dinut nak potensi dadi ujub. Taruh saja gini contoh ujub. Misalnya saya mau turu. Mergo aku biasa dibaturi ruhen terus ngomong ngene. ken kok dalu baturi aku. Nggih Gus, wis meninggih tenan Ruhin meninggih. Ternyata ibu bojone loro utawa anaknya loro. Bojone penting sekali. Atau Rohin lagi kepengen kumpul bujuni, misalnya. Dan itu penting. misalnya satu-satu hiburannya itu sih Nah. Ternyata bengi itu Rohin nyulayani janji ya dengan sekian kepentingan tadi raro. Terus aku nak nganggu ulama Fir'aun, wah, ambil kiai orang hormati. kompor semuanya nyulayani janji. Itu berarti saya sudah ujub nganggep kepentingan saya di atas kepentingannya bujo dan anak Ruhin. Padahal saya juga mengajarkan nak uang nomor siji ngurusi keluar. keluar. Iya. Harusnya saya ya tenang aja. Misalnya Rohen esok-esok Gus ngapunten nih. Gue pulak balik Rohen bodoh nih kulon Mantap murah tahu bolak balik. Biasanya mau menis pun tenne Gus. pulau batin sakit batu jenengan. Ya ratau nih, murah apa nih, aku ya ora di langgar ya biasa saja. Karena saya tahu kalau saya nganggap saya penting, berarti aku nentang hukumnya Allah. Di mana cara hukumnya Allah? Aku dibaduri ora penting Kau kan ngurusi keluarga nih. Penting. Ya sudah selesai nggak ada pak. apa itu banyak. Tapi kena arah gelem mulya blas nanti tentang sunatullah, wong alim iku mulya donya. Masyur. Makanya ulama-ulama dulu tuh ngelola sampai seperti itu. Ngelola kehormatan tuh sampai seperti itu. Kalau biasa, betul mobil, betul penderek geser. Sangu sak juta geser, sangu rompola itu geser. Ya pokoknya tahu kabeh tak lakukan. Dia mau pokoknya latih ya, sampai umat Nabi jadi dilah karena kita sebagai orang alim. Ya, wah tapi kiai sing gua yang rokok emang ya, gua Rokok santri melayu. jumbo nasi tok bariku disumpah ya Allah. Ya gua sing gaya yang, Iku yo ya halal gitu. Tapi itu iban. Apa rokok rokok di susah ya apa sih? Nah itu makanya kula niku gue purun salaman gitu. Semua syurga kerso salaman itu Uwais Al-Qarni. Uwais itu gak kerso salaman. Tapi bukan karena mengharamkan tadi. Beliau melawan hatinya sendiri takut nopo. Ibsa Abdul Qadir Jilani kalau ngajar itu di kursi yang tinggi. Karena beliau ingin orang alim itu tinggi. Orang alim harus terhormat. Tapi banyak juga ulama kalau ngajar kayak saya gini. Banyak Sofyan Asori kalau ngajar setara. Guling-gilingan kalau kita dengan umatnya Nabi itu ala haddin sawah Kita sama, setara. Itu ulama dulu itu membicarakan itu afatul ilm apa afatul ilm termasuk afatnya ilmu itu seorang alim kadang takabur sampai barang nggak penting karena dia berkeinginan dianggap sangat penting sampai muridnya itu dia mau bergerak nuruti padahal muridnya di urusan yang lebih penting misalnya mau buhuhin bujine loro di nunggoni gara-gara wedi wis terkenal aku nak rati turuti muamu akhirnya ruhin maksa baturi pulau dengan skala resiko bujine ter ada padahal terlantar kata bapak Arab gitu. <laughs> Nah itu itu butuh seni, ya. ngelola kehormatan itu butuh. Pokoknya kuncinya itu sampai zilatan ditabe wa fitnatan lemak. Jadi inane sing derek, jadi rawan ujube sing di dia derek. Kunci ya al-fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ladzi zanum kalaizam wa mablaghu ridha sin al Alhamdulillahil ladzi zanum kalaizam wa mablaghu ridha sin al Alhamdulillahil ladzi zanum kalaizam wa mablaghu ridha sin al Alhamdulillahil ladzi zanum kalaizam wa mablaghu ridha sin al Alhamdulillahil ladzi zanum kalaizam wa mablaghu ridha sin al Alhamdulillahil ladzi zanum kalaizam wa mablaghu ridha sin al Alhamdulillah Wa mablagul Wa sinatul